dua judul terakhir di pertemuan terakhir untuk saya dan panjenengan Lajenaken kita membahas hari ini dua tema Engkang nomor setunggal tentang adopsi anak Mangke materi yang kedua informasi tentang kristenisasi sebagaimana ini juga harus kita sampaikan sesuai tema yang diberikan kepada kami. Langsung saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adopsi anak atau coro pun tabani. T A B A N N I tabani ngepek anak bani anak bin anak bunaya anak tabani nepeng anak ngambil anak ngambil itu bahasa Arabnya nata gambar Arab Hadramaut Arab Hadramaut ini kata Mendek ke Indonesia nata gambar mereka mengatakan selimut itu selimut kembun itu kembun sandal sandal sarung plafon jadi sedangkan dengan buku Indonesia Aborsi anak tabani kita akan membahas beberapa hal paling tidak wonten tiga nomor setunggal dua model tabani maksudipun tabani ini wonten rong macam nomor kali tes <clears throat> Mboten enten wedang jahe. Nomor kali dalil tabani yang haram. Nomor tiga hikmah pelarangan tabani. Nampai anak bukan di dialami pengertian. Berarti sedikit ditek anak anake Eh, Nggih, terus ngoten-ngoten ditek. Nah dua model tambahan itu yang cek wonten kapal-kapalan. Ada dua model kapal. Wonten ingkang haram, wonten ingkang tansah boleh. Bahkan kadang potensinya meningkat menjadi anjuran yang boleh. Bagaimana standarnya? Yang haram mengadopsi anak dan mengakuinya sebagai anak kandung nyanyi dan mengakuinya sebagai nyanyi nyanya betul mengakuinya sebagai anak kandungnya dengan segala konsekuensi konsekuensinya apa berarti jenenge dinisbatkan kepada ayahnya ngebel engko lek gede aku lek nduk sing maleni sampean engko lek aku mati sampean oleh warisan lek sampean mati aku ya oleh warisan padahal anaknya bukan anak kandung tapi anak ngebel nek kasih tak oleh ini buat terpaksa, hukumnya nawa ada dua pentor dua maksudnya Tabani jenis ini merupakan tradisi kaum jahiliyah. Wonten tiang misale asmonipun sinten nggih? Ah, zaman jahiliyah. <laughs> Misalnya saat nanti saat saat gak duwe anak wedok terus ngepek anak wedok jenenge sinten nek Saida gak kan Siti bola kenut jenenge apa bola kenut karena jenenge bola kenut jadi bola kenut manten manten bola kenut ini anak tanggane sanes mahromi tidak ada hubungan apapun tak pe bola kenut tak pe Mantan mantan pe tipe. Lalu jenenge ini dinisbatkan kepada maksaan bola kenut dinisahkan Panjen kan boten bleket gede. Dirabeaken iya, semalai malene sinten? Ya kan? Nah, saat. Paksa yang bleket oleh warisan. Padahal anak kandungnya Pak Saat sing lanang niku Ini yang dikatakan tidak boleh. Mengapa? Karena anak itu diisbarkan hanya kepada ayah kandung. Warisan itu ahli warisnya tertentu sedangkan anak angkat sama sekali tidak termasuk ahli waris orang menjadi ahli waris itu keranten wonten berapa sebab pelajaran enam tahun yang lalu nah, supir ya. ada tiga sebab seseorang jadi ahli waris Ikan nomor setunggal hubungan nasab Kulo kali anak kulo anak kali bapak konaan kali atlet dengan syarat tertentu ada hubungan nasab kakek dengan cucunya pokoknya orang tuanya cucu tadi sudah tidak ada ini hubungan hubungan yang pertama seseorang bisa menjadi ahli waris nasab nomor kali karena pernikahan pertama nasab dua pernikahan pernikahan kulo kali bojo kulo salah satu dari kami meninggal dunia kami saling mewarisi pernikahan yang ketiga etik etik etik minggu etik alim etik itu pembebasan budak pembebasan kita Jadi buatan enten ya, umpami kula gak budak. Saya merdekakan. Berarti ini maula saya, maula. Maula itu orang yang habis saya merdekakan. Misalnya pun maula ini cucu yang pertama piyambak kan dia sudah merdeka, sudah bebas meninggalan menikah, mantan-mantan kok meninggal dunia maka saya ini sebagai majikan atau siapapun yang pernah memerdekakan saya, saya orang yang pernah memerdekakan dia, saya ini jadi ahli waris. Nomor tiga ini jarang. Sing sering nomor setengah kali nomor eh. Pertanyaannya, rotoan ah sesusuan termasuk yang menyebabkan jadi ahli waris nama badan? Cuma jadi apa? Makrom tidak bisa jadi wali tidak bisa jadi ahli waris. Jelas ya? Nah, ini terkait kembali lagi ke masalah ini. Sedemi Tabani nah, Yang pertama haram Yang kedua boleh aksal, Ngepe anak konten sing aksal. Berikut seseorang mengambil dan mengasuh anak dia tetap mengakui bahwa anak itu adalah anak orang dan itu anakku kayak gini ya bapak kandungnya cuma tak biayai tak asuh lencoro singe orde baru GNOA gerakan nasional orang tua asuh saat ini kita sebutkan waktu ini waktu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ono arek yatim sakno wis tak biayai sekolahe yo tak rambut, tak tukokno lagi diasuh oleh orang tua ini tapi tetap dia itu binnya kepada soalnya anaknya namanya Abdullah ayahnya namanya Muhammad tetap Abdullah bin meskipun saya yang asuh Jangan sampai tekaka dilebetake. Abdullah bin Faris. Mungkin tentang ijazahnya ayahnya Faris. Terus akte kelahiran telah lahir dari orang ayah Faris sini saya. Bukan sakit. Karena Abdullah bukan anak kandung Ayas. Ayas bukan anak kandung Ayas jenengan nggih saged oh ana arek gak duwe kekalungku wis tak pondokno aku sing biayai alhamdulillah tanpa berhubungan sama sekali dengan dosa dia mengasuh kental nomor kali dia mengasuh mendidik memberikan kasih sayang kasih sayang dirangkai dene kasih sayang layaknya anak sendiri tanpa menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Jelas nggih? Dan ada ini ingkang haram lan ingkang angsel bahkan kalau mengasuh anak orang lain karena dia nggak mampu saya nggak boleh saya saya ini boleh yang kita tadi katakan boleh kadang meningkat menjadi anjuran. Ber nomor kali pembahasan yang kedua dalil tabani yang haram Surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 Ayatnya cukup dalam Saya baca yang putih saja Wama ja'ala adaiya akum abna akum Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu dia diyakini Gusti Allah. Gusti Allah banget merestui anak angkat kok dianggap sebagai anak kandung dengan segala dampaknya tadi. Dampak itu tahu? Dinisbatkan kepada ayah angkat oleh wali sampai metode gede diwali diwaleni boten satu. Nggih. Lalu yang kedua, warna putih yang kedua, li abadihim Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Abdullah tak anak ya tetap bapaknya Muhammad Abdullah bin Muhammad bukan asal Abdullah bin Kulo. Ini dalil tabani yang haram. Surat nomor Surat Al-Ahzab 45. Jadi kalau boten serang untuk kalau waos kali kiroah si enak. Cuma sayang sangat kula nyanyi Muhammad Saya ini ya, boten sakit. Dalil yang lain ini dari hadis Nabi Muhammad. Kalau tadi Al-Ahzab, dikenal. 4 dan 5 itu dalil dari Quran sekarang dalil dari sunnah atau hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin catat harokati, lekasi artosipun saya sudah saya artikan jadi saya sudah berbaik hati tinggal mengharokati tetap buatan tugas cek wonten tufuk Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma manin tasaba ila ghairi abihi au tawalla ghaira mawali fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'ina rawahul bukhari Ani bin Abbas diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Semoga Allah meridai keduanya. Ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhu. Kalau anhu itu yang didoakan cuma satu. Semoga Allah meridainya. Kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Nopo bentenge selain perbedaan jumlah Tes tes. Untung sih gak dua. Satu guru, satu ilmu jangan mengganggu. Selain perbedaannya pada jumlah, perbedaannya terletak pada ayahnya ini sudah masuk masuk Islam atau tidak. Kalau sahabat Abdullah bin Abbas sahabat Abdullah mukmin muslim sahabat Abbas nopo mali Abbas ini kan pamannya kanjeng Nabi berarti Abdullah namanya kanjeng Nabi sepupu kanjeng Nabi sahabat Abdullah bin Abbas ini punya dua julukan yang pertama juru bicara Al-Quran yang kedua julukan beliau adalah bayang-bayang Rasulullah bayang-bayang Rasulullah Kenapa Allah dikasih nama dua julukan ini Dua-duanya saling berhubungan Ben wonten kanjeng Nabi Mesti wonten sahabat Abdullah bin Abbas Sampai dikatakan seperti bayang-bayang Rasulullah Bayang-bayang jenengan nanti bisa kali panjenengan apa malah pedih jadi mantap lagi bayang-bayang kok bisa bayang-bayang mesti ngintil kerangkan seringe Abdullah bin Abbas ini ngintil kanjeng Nabi dijuluki bayang-bayang Rasulullah monggo dengan terus bayang-bayang punyai sinten bayang-bayang Pak Yai sinten Kerangkan para ulama ini juga bisa memberikan syafaat Kiai kiamat ayo santri Kiai Marsudi, ini ulama ini bisa memberikan syafaat. Jangan sampai panjenengan keluarga panjenengan boten gadang majelis taklim yang diistiqomai. Eh, dino opo anak-anak bijak ngaji apa? Nempel ke seorang kiai karena kiai ulama itu nanti bisa memberikan syafaat bisa memberikan syafaat kanjeng Nabi ini santri kula dawuhun Yai Mas ya bis hari ini syafaat boten wonten keluarga cuculan gak tau ngaji rono gak tau ngaji eh, ngandalakan syafaat dan sinta wong ulama ini toh nanti yang mengenalkan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama julukan beliau bayang-bayang Rasulullah. Yang kedua juru bicara Al-Qur'an. Keranten apa? Suatu hari di malam gelap gulita. Suatu hari Kanjeng Nabi niki badhe wudhu mesti wonten sing nyediakaken ember wonten toya. Tanglet ten salah satu istrinya, sampeyan nanti sing nyiapno. sanes kula Kanjeng Nabi. Lah sapa? Abdullah bin Abbas noleh terwingi wonten laring Abdullah bin Abbas akhirnya didoakan oleh kanjeng Nabi Allahumma alimhu takwil wa wa wa faqihu Ya Allah berikan ilmu tafsir pemahaman Al-Quran untuknya Nyanya sinten Abdullah bin Abbas Wa faqihu dan beri dia pemahaman agama yang baik ditungaakan kanjeng Nabi tungane kanjeng Nabi mustajab nama badan mustajab Dilates. mustajab lem leres lek kula kan panjenengan sedaya mau tafsir mesti kuatah ini mendapati sahabat Abdullah bin Abbas tentang tafsir ayat ini tentang tafsir ayat ini makanya sampai beliau diberi julukan juru bicara Al-Quran. Eh, kalau anhumah kembali ke tadi berarti anak dan ayah sudah masuk Islam. Tapi oleh anak tok sing lebet Islam bapak ibu di radhiyallahu anhu biasanya. Dengan lek maos sejarah atau hadis riwayat kok dari Ikrimah. Wahan ikrimah Ikrimata ibni Abi Jahlin Ikrimah anaknya Abu Jahal Ikrimah masuk Islam Abu Jahal kadit belum Islam Berarti radhiyallahu anhu nama anhu Eh Ikrimah laki-laki Ikrimah laki-laki Sami kali Tolha Tolha juga laki-laki Hindun malah Hindun malah perempuan Eh Arab Abror itu perempuan Abror perempuan. Lah nang Indonesia ana wong wedok jenenge Abror. Abror. Wa an Ikrimah ibni Abi Jahlin radhiyallahu anhu. Mengapa yang dipakai cuma Ikrimah? Karena Abu Jahal belum masuk Islam, gak mungkin didoakan untuk mendapat ridho pun Gusti Allah. Pun lanjut tarik tarik ini. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya dan meridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Barang siapa bernasab pada selain ayahnya atau bermaula pada selain maulanya. Oh, kalau mau dijelaskan maula wonten budak wonten budak dugi Persia Persia ini bahasa Arabnya Faris Min di Faris Dari negeri Persia Orang-orang hebat Persia ketika itu Makanya Nabi mengatakan Ila kanat hadar di mu'allakun bifturaya Latana waluhu rijalun min Faris Seandainya agama ini tergantung di bintang-bintang pasti akan dikejar dan diraih oleh orang-orang dari negeri Persia. Ada seorang namanya Salman Alfa Risi dari Persia mantan-mantan berangkat ke Madinah nemu kanjeng Nabi akhirnya kan masuk Islam lalu dimerdekakan lero Saya sampai Salman sing dimerdekakan Abu Bakar sendiri bila Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena dimerdekakan Bilal ini Maula Abi Bakr. Bukan berarti anaknya Abu Bakar, tapi maulanya mantan budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Niki ten Madinah kuatah maula maula bahasa Arab jamaknya mawali. Nawal mawar wonten Buddha dari Ethiopia dimerdekakan oleh para sahabat mereka itu maulah ada maulanya Abdullah bin Umar ada maulanya Abdullah bin Abbas itu nasabnya yang dekat yang dimaksud dengan istilah apa? maulah atau bermaulah pada selain maulanya maka dia akan dilakukan oleh Allah malaikat dan seluruh manusia hadis riwayat Bukhari Hadis nomor kali An Abi Darrin radhiyallahu anhu. Berarti Abu Dar pun melekat Islam, tiang sekai pun melekat Islam. Laisa min rajulin idda'a li ghairi Abi wa huwa ya'lamu illa kafar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Dar tidaklah seseorang menisbatkan nah ini salah bisa ya. mensibatkan seseorang menisbatkan ini diwalik kali esik tidaklah seseorang menisbatkan dirinya pada selain ayahnya sedangkan dia mengetahuinya kecuali dia telah kufur hadis riwayat Bukhari dan Muslim kufur itu ada dua ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Potensinya di sini bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Sampean wis no ambil ibu iki teko bapak iki. Kok malah yang wis takon ambong lanang liya, kufur nih, kufur nikmat. Kufur wonten pinten? Kufur akidah kali kufur nikmat. Selalu alam Nabi Muhammad. Dirangkan apa banyak? aliran ya tetap salah paham mungkin pahamnya salah terakhir tentang tabani hikmah pelarangan tabani Bedelema, setong dua telok setong dua telok empat lema ada tiga hikmah apa sih hikmah kok tabani itu dilarang yang dilarang yang model nomor satu nomor nomor kali nomor satu nomor kali boleh sekali membantu orang lain. Si nomor tunggal itu loh, sing dibinkan kepada ayah angkatnya. Hikmahnya apa? Sento agar tidak mendolimi ayah kandungnya. Oh, no kakak, no atu, bibir no nakodio, bapak itu kuatir, nelus, Rokok kumane awak gak duwe, gak iso biayai. Bayi wis tidak mundio, eh diaku, sakjenenge ae dan nang sinten wayahe rabi yene diundang tok melok malen sanget apa mboten menggolimi ayah kandungnya meskipun ayah kandungnya sudah meninggal dunia kan tahu sampai malam Jumat itu wonten tadi, memang leres bisa dibahas nanti pas pengajian satu syawal ya. nomor kali agar tidak memasukkan orang lain atau nabi atau bukan makrom di tengah anggota keluarganya ono arek wedok tutup wong liya wis ra mung sak omah krutelan kamar be anak kandungnya Padahal lari benten nama lari kandung nih oh, Lari benten Tambah dosa berlipat Anak-anak kandung kita harus kasih pemahaman Le Mbak Nisa itu anak angkat cinta Pak Sampean salaman gak oleh Sak amar wong loro ya kak Ya gak oleh Jenenge ae dudu anake bapak meng anak angkat bukan nasab saya Bukan rodoan saya oke saya bukan bisa merodoi bukan rontokan ibu bukan jadi ini orang lain cuma pe tak no jadi tak muliano tapi sampean ngerti yo iki wong wedok li iya, jaga akhlak jaga etika jaga hukum bagaimana menyikapi orang lain orang lain jelas ya jelas nomor tiga agar tidak terjadi kerancuan nasab jelas binnya tetap ke ayah kandung bukan ke Nah kalau sudah dipimpin kepada ayah angkat Nanti dia punya anak Anak angkat punya anak Punya anak cucu dan seterusnya Salah terbaik Baik itu itu kok disambung-sambung Nomor sekawan Agar tidak terjadi kerancuan Dalam hukum waris dan perwalian Kalau mau berdisitu Anak angkat termasuk ahli waris apa badan? termasuk bisa diwaleni nopo mboten tapi dengan pertimbangan mulai bayi wis tak cukup Mosleh aku mati orang oleh bagian maka solusinya bukan melalui waris tapi melalui hibah kalau saya masih hidup kalau sudah meninggal namanya wasiat hibah itu juga harus adil konten anak selain konteks anak angkat ya kulo gak ada anak papan lanang loro wedok loro kok dunia kulo kuatah sing kulo belakang dan salah satu anak meskipun hibah ya niki dibuatkan ah dan terpaksa ah. karena nanti membuat kegeliman terhadap yang lain gak menutup kemungkinan anak sing begitu beleki dunia kata niki ini kali lindu-lindu nek kulo seto mung Bahaya dan pulau nama baca Ada kasus di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad ada seorang orang tua datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nyuwun panjenengan nyekseni hibah kula dan anak kula. Apa sudah mbok mau kebun kurma? Terus anakmu anak pira? itu Kabeh mbok kei kebun kurma iku mboten mek setunggal. kami pun kanjeng Nabi Inilah ashadu ala zurin Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi atas suatu kezaliman Atas suatu ketidakadilan Oh anak itu telu di belakang anak nomor Nomor siji atau nomor lor Ini buat angsal Lek Indonesia pilih Sami, nomor kali anak angkat dengan alasan apa bermana akan nomor maling kalau wasiat syaratnya kemarin dua tidak boleh kepada ahli waris berarti anak angkat kan memang bukan ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga sepertiga harta peninggalan dikurangi biaya-biaya yang ada dikurangi biaya yang ada warisannya sama juta anaknya kandung telu mantu ngoten anak angkat setunggal anak angkat tiga lima juta karek apa anaknya si orang telu me oleh satu juta jadi niki mboten angsa lima juta itu melebihi seper sepertiganya sembilan juta tadi jelas tuh panjenengan jelas jelas itu duduk fahimtum Maksudnya okay? agar tidak terjadi kerancuan dalam hukum waris dan perwalian nikah. Nomor gangsal sebagai tindakan preventif terjadinya permusuhan antara anak angkat dan anak kandung. Wonten anak angkat kok disikapi delegasi ayah angkatnya lebih sayang pada dia atau mungkin sayangnya sama tapi ternyata diberikan ke dia atau kemudian dapat warisan juga anak-anak musuhan apa antara anak kandung dengan anak angkat bakal terjadi permusuhan namanya juga hati hati ini menungso ini lima hikmah pelarangan tabani Allah a'lam bishawab Jangan ngeling niki ya. Niki bis tengah jenenge terminal Patimura. Nah, lewat jalan tol semuanya. Wis napa? Jalan niki Belmo. Jalan mobil celahi dokter Cipto ya. Kalau eling sinang kali umik berangkat ke Surabaya, mulut jejak-jejak bung Ranten gerose nek niki lewat tol lah ya tibake lewat bawah mulo jejak eh pun empat materi sudah kalau kristenisasi kalau bahasikan mawon ini masuk ke tanya jawab niki materi kalau pendek dugi materinya PKU MUI Jawa Timur PKO itu pendidikan kader ulama pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur maka ini pertanyaan ini membongkar gerakan pemurtadan atau kristenisasi firman Allah wadda kathirum min ahli kitab law yarudunakum law yarudunakum min ba'di imanikum kufar hasadah hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haq sebagian besar ahli kita menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu wahai umat Islam kepada kekafiran setelah kamu beriman Al-Baqarah 109 dalil dan itu tidak hanya walan tardo angkal Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang paling jelas diri, memang mereka menginginkan kita ini kembali kepada kekufuran. Kalau yang walau tarto niki pun jelas Al-Baqarah 120. Nanti eh, sakit di kopi. Makna kristenisasi Kristenisasi adalah suatu perbuatan mempengaruhi seseorang untuk masuk agama Kristen dengan berbagai macam cara atau langkah. Bahasa singkatnya upaya mengkristenkan orang lain. Pemurtadan adalah suatu gerakan untuk mengajak orang Islam untuk pindah atau masuk memeluk agama nah, Padahal nggak boleh di P4, jangan kasih apa P4, pedoman penghayatan dan penamalan Pancasila. Kasih apa namanya? Allah kasih apa? Insya Allah kasih apa? Barokah cerdas cermat kelas Kansal MI sini. Nomor amal gak ada rumus sing lagi. Sila pertama bersati. Sila kedua bersama timo berubah. Sila ketiga merajibamo. Sila keempat metimo mudeng mugeng penghormati, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hor, hormat dan menghormati antar pemeluk agama sa saling mencegah cermat malin penghormati. Ini nggak boleh. Secara Pancasila juga tidak Kristalisasi Kristenisasi bukan isu tetapi fakta. Kalau ingin buatan tapi kalau nanti tadi wartawan majalah Islam terus pernah meliput kristenisasi di pantai selatan. Pantai selatan Lumajang, pantai selatan Blitar, pantai selatan Kebumen, pantai selatan Jogja. Memang ada narasumber-narasumber yang kita tanya memang terjadi entah dengan sembako, entah dengan yang lain memang ada. Kita yang secara dohir nggak menangkap karena mereka gerakannya memang tersembunyi. Sekitar dua bulan yang lalu juga ada mantan peminjil yang datang ke kampus UN, Al-Hikmah Universitas Negeri Malang Malang dia itu sudah mengkafirkan, mengkristalkan sekian ratus orang Tapi dia masuk Islam Dia masuk Islam Dia cita-citanya apa? Saya kepingin kembali ke pedalaman Papua saya ingin kembali ke pedalaman Sulawesi, ingin mengembalikan ke Islam orang-orang yang pernah saya kristenkan. Kalau tidak, berapa dosa saya? Berapa dosa saya? Ya seorang perempuan. Dia masuk Islamnya karena diskusi dengan seorang ustad, seorang ustad lalu ustad ini suatu saat menjadi suaminya. Dan dia pernah punya ustad-ustad teman dekatnya itu, tapi nggak pernah menjelaskan tentang kebenaran Islam saya kalau untung saya masuk Islam kata beliau. Coba saya tetap di Kristen, saya tuntut ustaz-ustaz. Mengapa tidak menjelaskan kebenaran Islam pada saya? Kata ya, ibu ini sudah pulang Memang ada fakta, fakta ada usaha semacam ini. Ini beberapa bukti nanti bisa dilihat sendiri termasuk landasan mengapa sih mereka semangat untuk melakukan itu dalam teori mereka ada dasarnya lecorowo Islam onok dalile Matius ayat 16 Korintus ayat 20 Kemudian ini beberapa dalil mereka untuk mengkristenkan orang di luar Islam Ini beberapa semangat bukunya, ini orangnya Memang ada di Indonesia seperti apa Mereka nggak mau pakai istilah kristenisasi Tapi transformasi mengubah dari non Kristen menjadi Kristen ya, bukan Kristen saja tapi transformasi itu wonten buku transformasi Indonesia dan seterusnya dipindah yang asalnya tidak Kristen menjadi rata-rata di belakang atau di balik bencana ben, langsung saja ke modus di Indonesia, eh, modus strategi kristenisasi satu, pembinaan dan pendekatan. Niki sing kathah mlebet kampung-kampung. Menciptakan suasana merasa berhutang budi dengan berbagai bentuk bantuan, beasiswa, sembako, pekerjaan, pengobatan. Biasanya jelang Desember kasih sembako masuk ke kampung-kampung. Boten pun, gak apa-apa, apa-apa, ini cuma bantuan nanti gimana? Siapa? apa-apa. Akhirnya yang dikasih merasa punya balas budi apa badan. Nanti ngambilnya saya kasih kupon saja, ngambilnya di gereja Ignatius Orno apa wonten ya? Gereja Orno. Akhirnya dia melepet wong Islam kadang jumbapan melepet teng merasa punya balas budi. Kalau tidak itu dulu pentina tidak saya pernah menjelaskan menerima bantuan dari muslim tak apa-apa Kanjeng Nabi pun pernah dapat daging masakan orang Yahudi Meskipun itu ternyata ada sinar ada racun Tapi kan beliau dahan, beliau makan Tapi masalahnya hati Nabi kuat untuk tetap yakin Islam ini benar tapi terus dapat bantuan sembako, sembako, sembako. Terus di lain pihak kaji-kaji Islam hidup lihat dicari bantuan, ujung jam repot. Akhirnya kan lebih mana? Oh, longanan wong kono timbang wong akhirnya merasa balas ini strategi ikan nomor satu nomor kali merangkul dan mengelabui pakai pendekatan perkawinan dan persahabatan di antara yang saya liput ketika di selatan Jawa itu di selatan Jawa kan mesti wonten kampung Kristen mesti wonten kalau tinggali kayak tegang, gampangan mawon kok ten itu mesti wonten lo jauh ya pun sama cakap. tapi kalau tingali kuburane kuburan Islam mboten yang salipe oh kesimpulannya gampangnya no berarti tiang semai singen mboten mboten bisa itu kan anak turunnya kabeh ya wonten nah, itu sudah sudah secara kasar mata Nanti ternyata setelah makin kita investigasi biasanya pacaran. Wong lanang Kristen pacaran nabi wong beto seneng akhirnya wis apa tak rapi aku siap mlebu Islam mlebu Islam makan berhubungan dua anak kon meteng bali mau Pak bingung sing beto be tiang semai ge nah alhamdulillah min yang ketiga penghancuran merusak pemahaman agama menjauhkan dari pemahaman agama makanya anak kita juga harus ngaji kagak neta bapak muslim ibu muslimah anak muslim anak di sekolah sekolah non apa oh no kono maju penggawean cepat gampang akhirnya anaknya tidak tahu rukun Islam tidak tahu rukun iman boten semerap carane sembahyang boten semerap carane melampaui siap kraton sekolah sekolah di non Islam yang keempat, mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat tinggi, tingkat politik Ada buktinya beberapa di situ Yang kelima, menguasai berbagai aspek ekonomi, media, dan budaya Modusnya pendidikan Modus itu modal dusta Modal dusta Ngalusi pendidikan mirip seperti pesantren Pesantren Alkitab pesantren nono pakai bahasa Arab juga media publikasi pertukaran pelajar mahasiswa dan dosen padahal cuma modus diskusi dan seminar ilmiah di bidang agama bidang lawan ya, ya. itu lebih rinci dijelaskan di sini ada bukti berupa gambar ada bukti berupa itu video termasuk yang ini kalau di daerah-daerah tempat itu anak-anak kecil dikumpulkan siapa Tuhanmu kata relawan yang Kristen itu Allah bukan Allah tapi Allah betul kalian tahu Isa siapa dia Nabi bukan Isa adalah anak Allah yang suci ini eh, ada beberapa bukti yang disampaikan di ini ini yang ditelur ini yang ditelur yang ditampilkan oleh PKU PKU Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terakhir pertanyaan yang sangat ini anak-anak kecil pakai jilbab nyanyinya dalam Yesus kita bersaudara. Dekat tulisannya panjang banget, yang ya. Sekedar ini balik. katakan ini video bohong misalnya itu anak Kristen yang dijilbabi terus pertanyaannya apa maksudnya anak Kristen kok dijilbabi kalau memang dia Kristen kalau memang Islam ya tambah parah lagi ini kata PKU MUI ini terjadi ketika habis gunung gelem meletus pun sampun Allah Allah Islam Semoga Allah kuatkan iman Islam kita, iman Islam keluarga kita, materi banyak tapi waktu semenit maka nanti bisa di copy ini pertanyaannya saya baca oh sekali kalau ini kasih wonten ya ya ini kalau kita bikin tas itu manut ya ini pun singkat ya Pertanyaan anak susuan hanya makrom tidak batal dengan ayahnya. Oke, apakah suaminya anak susuan batal pada ibunya yang menyusui? Suaminya anak susuan. Oh mantu, mantu susuan pada boten sama jalur nasab itu sama dengan jalur rotoah berarti mertua sesusuan juga tidak batal Assalamualaikum Waalaikumsalam Dulu setelah saya menikahkan anak perempuan saya Setelah saya menikahkan anak perempuan saya Suami saya sakit-sakitan Ada beberapa yang orang menyarankan Untuk bangun nikah bagi anak saya Karena menurutnya ada yang kurang pas Dalam pemilihan tanggal pernikahan Beberapa minggu kemudian saya bangun nikah pernikahan anak saya Siapa menikah? Anaknya ya. Saya tidak tahu yang tersebut menjadikan jatuhnya talak pada satu atas putri saya. Dengan ketidaktahuan saya tersebut, apa masih tetap jatuh talak satu pada putri saya? Tidak tahu itu tidak berdampak pada hukum, hanya berdampak pada dosa atau tidak dosa. Bukan semerap, bukan berdampak pada hukum. Eh, aku zakat, tak kayak anak yatim, Padahal anak yatim bukan termasuk dalam golongan saya nggak tahu. Wallahi sumpah pateniha, aku nggak tahu. Saya nggak dosa. Memang tidak tahu rufi'an ummati al manusia wal musya wa mastukrahu alaihi. Nggak tahu diangkat dosanya oleh Gusti Allah. Tapi secara fikih kulo tasik beres beres. Kulo tasik nggak mengkodoi mengkodoi zakat saya ini pendapat dua mengkotak zakat kula terangaken niki ten juga mahir kata dia mengkodok zakat mal ten kula alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana bila anak angkat sudah terlanjur masuk dalam akte dan kakak dengan bin ayah angkat karena orang tua anak ini sudah tidak mengakui dan tidak menerima bayi itu karena ayah adopsi pun tidak tahu ayahnya karena ibu bayi tidak pernah mengenalkannya bagaimana itu tetapi anak-anak itu sekarang sudah mengerti bahwa dia dibuang dor dibuang dor oh dan dibuang dan masih punya ortu entah dulu hamil di luar atau tidak Mugi-mugi ini kan jelas salah ya BIM-nya sudah salah. Adapun secara administrasi masuk kata dan akte BIM kepada ayah angkatnya semoga bisa dirawat. Kulo mboten semerap ten pendudukan kependudukan ini apakah ada yang mengatur ini akte tapi BIM-nya ya tetap kepada ayah dirubah tapi gini lumayan prosesnya tapi gini mohon daripada rancu lima hikmah tadi menjadi rancu lebih baik surat-suratnya di atau lek panel cek boten rancu tenaga mungkin carut catatan dengan materi dengan tanda tangan ditempel akan bahwa ini bukan anak saya ini anak bapaknya bapak isinten ya. ayah bapaknya atau keterangan bukan anak saya Sulatus lek jenengan orang ini sudah meninggal dunia yang yang punya kasus ini gak rancu ke bawah dia tidak rancu ke eh, masalah warisan masalah malu menikah masalah nanti kalau anak anak itu punya anak lagi dengan siapa cek bener rancu apakah anak di luar nikah bisa menjadi wali pengantin adiknya bener anak hasil nikah itu hanya anak biologis dia seperti orang lain tidak bisa ayah biologisnya menjadi wali bagi anak biologis. Lek menjadi mahram bisa dengan cara apa? Kan bayi disusui oleh ibunya, roto mahram. Tapi kan roto hanya berdampak pada mahram, tidak berdampak pada wali, tidak berdampak pada waris. Apalagi jadi wali bagi jadi yang laki-laki anak hasil pengajian kok di luar nikah kok malah ini adik yang adiknya itu adik kandung ayahnya gitu. menikahi ayah biologis menikahi anak biologis menurut madhab syafi'i ayah biologis menikahi anak biologisnya menurut madhab syafi'i boleh tapi ini dikritik oleh tiga madhab yang lain ada kajian yang namanya al in indal Madahim kesalahan beristihad dalam empat madhab madhab syafi'i dikritik kesalahan istihad madhab syafi'i kata kajian ini adalah pendapat madhab syafi'i tentang bolehnya ayah biologis menikahi anak perempuan biologis meskipun itu tidak ada hubungan nasab siapa tega Oh itu juga airnya anak cuma hubungan air saja mata sapi boleh tapi dikritik oleh tiga mata yang lain bagaimana hukumnya seorang suami yang mentalak istrinya lewat WA mentalak istri lewat tulisan itu tidak sore tapi kinayah kinayah ditanya suaminya perlu ditanya opo yang niat ini niat talak ya talak niat bertalak opo ngopi pasti kok itu sudah dijelaskan di kitab Daun Misbah karya Abu di Haji Asim Askari. Cuma buatan beliau tidak menyebutkan WhatsApp buatan buatan tulisan. Talak lewat tulisan jatuhnya kinaya Buatan sore. lewat kinaya berarti dia ditalek Yang ngirim saya sesuai Apa niatnya sampai? lewat niat talak, niat talak, niat buatan, niat buatan. Duyung, Dua, apa boleh seorang istri yang masih dalam masa idah menjalankan ibadah haji atau umroh idahnya karena suami meninggal Le, sesuai dengan hajat kemarin eh, boleh saat ini antri malih di sore Wong daftar saat ini kait berangkat rong dino saat kiamat Ngomong ini tidak mati Allah tapi etika di sana tetap di dijaga. Tiga, ngaku dari Ustaz Baris. Salah nopo boleh. Bolehkah saya mengkopi materi dari awal sampai akhir lewat Baris? Boleh, panjenengan tidak berdosa. Saya tidak perlu minta maaf. Kelanjutan pertanyaan kemarin, ternyata ada hidup satu rumah. Eh, ternyata ada hidup satu rumah tidak punya surat ketika kemarin tanggal 14 Mei 2018 hari Sabtu saya diundang kawin masal bukunya bagaimana gitu ya. ternyata ada orang ada orang mungkin ini ternyata ada hidup ternyata ada orang hidup satu rumah tidak punya surat nikah oh surat nikah surat nikah tidak punya surat nikah kemarin tanggal 14 Maret hari Sabtu saya diundang kawin masal. Mungkin berarti dia memang kumpul kawin masal itu kan memang untuk diantaranya mengatasi orang-orang yang kumpul sakno kebun itu di salah saya. Kebetulan kawin kumpul sapi, kumpul kumpul kumpul. Itulah kadang keawaman orang itu ada kan, lah ini masal kan Jakarta itu kan menyasar orang-orang yang di kampung-kampung umum bukan rapi moro-moro oleh sah. Ustaz kemarin sempat disinggung tentang kewajiban ain atau fardu ain. Pertanyaan, bagaimana kedudukan fardu ain seorang istri dalam menuntut ilmu dibanding dengan kewajibannya pada suami? Kewajiban dibuatkan sakit dibanding lagi Fardu pada suami fardu ain untuk mempelajari ilmu di mana itu menentukan keabsahan ibadah kita yang fardu ain maka hukumnya juga fardu ain makanya istri kalau keluar minta pada suaminya untuk izin haji, wajib suaminya wajib untuk ngasih izin karena sebenarnya untuk memberikan pendidikan agama itu kewajiban seorang suami bentuk kewajiban guru terus yang kewajiban sih <laughs> mantan-mantan nanti yang kecil kepada suaminya wah ini justru menggugurkan kewajiban seorang yang aku ingin belajar kan belajar tentang fikih mafid fikih menstruasi tak teko nang ustazah iki nang ustazah iki tanggung jawab memberikan pemahaman menstruasi itu sebenarnya berada di pundak seorang anak suami kok istrinya minta izin ya alhamdulillah berarti ustaz itu membantu saya untuk menggugurkan kewajiban. Contoh, sang suami keberatan mengizinkan istri untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Karena ilmu tidak salah, tak perlu dituntut. Untuk menuntut ilmu dan istri tetap bersikeras pergi menuntut ilmu. Dosa kan si istri. Tanggut nopo alasannya suaminya itu. Mungkin ada alasan saya tidak tahu. Kalau memang enggak, ya putar saja. Kalau memang tidak boleh tidak diizinkan, buka saja radio, Putar 99,8 Madinah FM atau baca buku misalnya, tanya tapi pulang buat jawab boleh lari dari suami nggak boleh lari dari suami buatan tanya dulu suaminya apa alasan, mungkin anak-anak sekecil terbengkalai dan seterusnya nanti bisa dikondisikan pakai manajemen waktu oke okay? alasan suami tetap harus kita hormati Ustaz saya punya anak sama Oh punya anak angkat. Saya punya anak angkat, tapi keponakan saya sendiri. Saya mengasuh dari kecil, terus saya masukkan ke pesantren. Apakah kalau anak ini berdoa Allah maghfirli wali walidayya warhamhum kama bayani saudara? Apakah doa ini pahalanya untuk saya? Apakah untuk orang tua kandungnya sendiri? Sakit damel manjengan pokoknya rebutan dhisik kalian. Tunggu itu ya? masuk teng lindone meskipun donga niku upami mboten teng panjenengan insyaallah panjenengan tasih angsal kewajaran kaulan lewat rangkaian doa yang lain okay? ya, karena Dewan Wali Daya implikasinya untuk kedua orang tapi meskipun Pak Donga niki mboten mboten panjenengan dia jenengan tasih angsal yang lain jatah. masih sih kata nih anak angkat mengakui diberi hibah dari orang tua angkat berupa separuh rumah yang ditempati dengan tanda bukti berupa segel bond materai 6000 dan cap jempol cap jempol almarhum padahal ahli waris tidak diberitahu ini kalau ada hitam di atas putih yang terkait dengan harta dan ini kan terkait dengan rumah, harta. Itu harus ada dua saksi. Dua saksi laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan atau empat perempuan. Ini saksi untuk kasus yang terkait dengan harta. Lek boten saksi ini, saksi ini, ini yang rentan konfliknya. Rentan konflik maka di penyelesaian maka terpe pengadilan. Pengadilan, Ya sebelum ke pengadilan lek sadar secara kekeluargaan. Pegawai almarhum ya Zadi kan lapor laporan pengadilan untuk kehilangan wedus saat ini katut. oleh setengah oma laporan pengadilan proses waktu akhirnya oleh oma pemain teh kekeluargaan kekeluargaan tapi dia salah yang sebaik dia roto salah kita setengah omah apakah itu tidak mendolimi anak kandung dan mendolimi anak kandung karena kita pun juga ada syaratnya. Moga lah itu penyelesaian bisa dua, bisa rekonsiliasi musyawarah mufakat di tengah keluarga. Yang kedua bisa melalui pengadilan. Apakah itu punya kekuatan hukum? Pertanyaan ini bukan fikih tapi teknis hukum. Saya mau bertanya, ada pasangan suami istri yang menikah sudah 15 tahun. Jadi mereka akan kamu Pasangan suami istri menikah sudah 15 tahun Belum dikaruniai seorang anak Dan di tahun ke-16 Ada mereka mengangkat anak sejak kehamilan yang ke-16 Cinta juga pun diperen dan asal usulnya menurut keterangan saudara ibunya masih menikah siri menurut keterangan saudara ibunya saudara ibunya masih menikah itu menurut mereka bisa saja mereka bohong dan konon bapak bayi itu tetangganya seko nggak gak jelas misalnya ngaku nih kan? Mika konon bapak bayi itu tetangganya sendiri dan menghamili tetangganya sendiri juga akhirnya ibu bayi sakit hati dan pergi dari kota itu dan menetap di kota Balita akhirnya sampai tidak tahu kalau istri atau pacarnya itu hamil pasutri tersebut sudah terlanjur mengharap semua itu tidak dipedulikannya karena ada ancaman juga dari orang tua nenek bayi tersebut akan dibunuh atau dimasukkan ke panti asuhan anak ewoge sampai pada akhirnya anak angkat tersebut sudah berusia 16 tahun dan ortu angkat sudah menjelaskan asal usul dia secara banyak sinetron dan menyarankan tetap berbakti kepada ibu pertanyaannya tiga satu bagaimana masalah perwaliannya sedangkan ayah bayi tersebut tidak tahu kalau istri meskipun bapak Ero itu bukan walinya wakilnya oh dia hanya kayak biologi. siapa walinya walinya wali hakim deh uh, walinya wali hakim dua Bagaimana solusi untuk masalah itu biar tidak terjadi permusuhan? Kabarnya ibu bayi tersebut sudah menikah dan punya banyak anak, tapi sama sekali tidak pernah menengok anak pertamanya yang diadopsi tersebut. Terus diterangkan ke Belitung, bicara dengan, maksud jenenge ibu kaili abe setelah proses diajak mungkin dulu anaknya tapi iling iling biar mungkin bisa saja tapi kan ya bisa saja namanya hati insya Allah akan berubah. Tiga, bagaimana warisnya? Karena ayah angkat tersebut anak juga dan ibu angkatnya hanya punya saudara tiri dan bukan saudara jembatan asal warisan namanya anak angkat tetap anak angkat bukan anak kandung tidak punya warisan adapun sejak bayi sudah diadopsi bisa melalui wasiat dengan syarat-syarat yang tadi itu Assalamualaikum Waalaikumsalam ada sepasang oh sepasang suami istri Sepasang suami istri, sang suami berselingkuh. Istrinya sudah minta cerai berkali-kali, tapi suami tidak mau. Karena kesal si istri pergi ke rumah, eh, pergi dari rumah ke belakang rumah. Eh, si istri pergi dari rumah ke eh, belakang, ke oh, keluarga, ke keluarga kakaknya. Kalau oh, kita yang Melayu boleh namburin. Dari rumah ke keluarga kakaknya, membawa anaknya. Walau cuma satu minggu niatnya untuk menenangkan diri Pertanyaannya apakah tetap berdosa? Boten Boten dosa kalau ada hajat semacam ini yang kedua, si istri mengadu pada pokoknya boten niat melajukan putih-putih muti berlawanin nopo-nopo, mek menenangkan diri. Daripada kalau saya di dalam rumah tambah melakoni dosa sih tambah Betul. Ujungku delok ini seling ini orang juga latih orang kan malah Jadi Jenenge setan bisa kipas tak menenangkan diri timbangannya di rumah tambah amo ares. Dua, si istri mengatur pada mertuanya berarti tentiak sebaik jalan sih rada beliau sambil memaki dan menghina mertua ini, sambil memaki dan menghina mertua dan saudara kandung suaminya atas kesalahan suaminya dia berkata laput lain cara namanya mengamai sampean dia tetap sampean bagaimana bagaimana baiknya sang mertua bersikap Oke, okay. kalau mertuanya juga sudah amos juga panggil mediator dari selain mungkin maklimnya mungkin yang lain ya biar api tidak bertemu dengan api ada seorang suami istri bertengkar Sedangkan istrinya baru melahirkan, berarti masih nifas. Karena istrinya kalau ngomong tidak putus-putus. Ya, Sang suami saking jengkelnya, kalau jalan kalau edit begitu jengkelnya, saking ini bosan-bosan. Sang suami saking begitu jengkelnya, bilang kepada ibunya sendiri di depan istrinya, Bu, aku tidak bisa jadi imam. Istriku sudah tidak sanggup tidak betah perkataan sang suami ini dinyatakan talak apa tidak Mengingatkan kau, sanjang tertipu ibu, aku sudah tidak sanggup, aku tidak betah. Ya betul ya berarti kan tidak ada kata talak, tidak ada kata sirok, tidak ada kata sirok Cuma tidak betah nopo, tidak betah. Oh, oh. besar. Bolehkah dalam Islam menyertakan nama suami di belakang nama istri? Kalau menurut pendapat mereka nggak boleh. Menurut pendapat yang moderat boleh. Pokoknya tidak diniati binti. Istri saya namanya dia, dia Faris. Bukan berarti dan dia yakin ini maksudnya adalah dia yang suaminya Faris. Pokoknya nggak yakin dia binti. memang ada yang melarang karena umum li Panggillah mereka ke bapaknya tapi kalau ini tradisi misalkan hanya untuk ngawur itu misalkan ini bujuni sopo ini buatan itu tidak apa tidak apa apa kan niatnya buatan binti kan lalu ini binti nang bujuni dulu enak eh, jalan mohon penjelasan Ustaz siapa siapa saja laki-laki yang tidak boleh ditemui wonten bolulas Makrom kita Siapa saja laki-laki yang boleh ditemui wonten walulas male oleh seorang wanita yang oh seorang wanita yang masih dalam masa iddah yaitu yang bukan mahramnya. Mahram dengan lagi walulas. Nanti ngopi mawon ya? Ya. pokoknya itu kan disebabkan mahram itu disebabkan karena tiga juta. Napa kalau ini? Nasa nikah rodok asal nikah protek itu tidak menyebab secara umum nanti lihat dili ciwon lunas yang paling dekat yang bukan mahram keluarga kita yang paling dekat yang bukan mahram adalah sepupu Ca eh, tirosin yang cowok misalnya cari menurut sepupu pun di atasnya sepupu nopo di atasnya sepupu nopo nopo malih Maksudnya nopo malih di atasnya sepupu, bukan di atasnya buku ya, kan? Di atasnya se, wonten se. Di atasnya sepupu, anak sepupu, anak sepupu, nopo malih. kan anu mawon lek niki mboten enten perbedaan pendapat ini. Siapa saja makhluk kita dan internet kata pokoknya yang valid. Atau cari tambah info makhluk kita Basri masa internet Kan Semangat nopo sing medal terbundel itu pendapatnya yang hasil hasil masail nah betul ulama. Matur sinopo mawon tembah google jenengan tambahi n Misalnya hukum ngawal hukum tahlilan jenengan tambah hukum tahlilan nah betul ulama cek medal nah, lagi sing eh hukum tahlilan tong sing medal nang sing melarang barang tahlilan hukum sing Istiqosa ento. Sebatas mengetahui hasil tulisan Basul masail ento atau ulama para kiai eh? Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak saya menikah dalam satu setengah tahun Belum pernah ceria Maksudnya? Anak saya menikah dalam 1,5 tahun Belum pernah ceria dan Allah mengucapkan kamu oh belum pernah cerai belum pernah cerai dan Allah mengucapkan kamu saya cerai langsung tiga kali tapi dalam kenyataannya belum pernah cerai itu ada yang mengatakan jatuh talak satu ada yang mengatakan tiga jadi sesudah mengucapkan suaminya menyesal menangis sambil memeluk anaknya sampai baju anaknya basah karena air mata bapaknya. Bagaimana hukumnya air mata itu najis apa suci? Datang ke penghulu, datang ke penghulu, saya jatuh talak satu atau dua. Mungkin-mungkin tengkau akan mengatakan jatuh talak satu karena ada bilang satu atau tiga mungkin-mungkin cuma kali-kali ini kali KUA hukmul hakim yang fakul bilang keputusan pemerintah bisa menghilangkan polemik yang ada ke KUA mungkin-mungkin diputus salah kala satu saja sehingga masih ada jatah dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, untuk mempelajari terjemah Al-Quran, bagaimana cara memilihnya? terjemahan Quran bisa kita baca tapi jangan langsung diambil kesimpulan hukumnya Bukan sakit Keranten apa? Keranten yang bisa mengambil hukum dari Al-Quran langsung adalah para ulama Itu pun yang kriterianya, kategorinya adalah mujtahid Kalau kita sendiri bukan sakit Tapi lek mau tentang akhlak yang tidak terkait dengan hukum langsung deh misalnya terkait dengan eh, akhlak kamu tidak boleh mengatakan uf atau ah kepada wala takul ufi wala tanharuma dan jangan membentak keduanya ini kan akhlakku oh, berarti tak boleh tapi lagi dengan maus hukum Fakihu ma tawbalakum minan nisa'i wa Nikailah dua, tiga, empat boleh ya. Kan Pak? Oke, lek masalah akhlak monggo. Kalau memilihnya dilihat terjemahan versi Kementerian Agama. Dua, apakah bangun nikah harus pakai persyaratan seperti pernikahan awal? Nggih, namanya juga nih nikah sah, sarannya sama, tapi dampaknya itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Wallahu a'lam